<laughs> Ayo, り出の。あよあんまり逆に言えたsih. Oh, Aduh, eta eta eta eta. Ibu, abimanya seumur jumlah, seumur jumlah nempe nampi pasien jika ibu. Oh, abi batur sekarang ya. Alah, sekarang Da ya, batur mah ngagugu. Iya. Ibu cobi Eta perban kemana dituang ku ibu? <laughs> Aduh, ખાઈ તારી નું એ તમારે નાનું આ ગુંદુ કહે સુગંધ કરા હારાન paingan Aduh, gusto po sister. Ay, ito katingala. Ano diluhur naon katingala ko, ibu? Eta. Uh -uh. Para Para, tuh gini awas, <laughs> awas. Ada tadi nama meja ketinggalan naon? Dina meja. Heeh. Eta bulet-bulet. Heeh. Ndok kebo. <laughs> Ndok kebo. Enak ya sami ndok kebo ibu. Keler wadah mari kanggo ibu. Heeh. Mm-hmm. Kamana ya turu kelerna? Dicaplok. <laughs> Dicaplok. Aduh, ibunya ulah tamarakan atuh. Nah waktu seminggu kamari ibu terus badai damang tampolong iya. dituang uh, <laughs> oh, udah nggak ada hidang iyo aduh kita nyawa pada halan ya, ibu kedah biasa iya nya ya. uh, eh, kedah biasa ngabentenkeun mana tuangan mana sanes iya mm -mm. ari guguling nu no, mana lah ya di dari wae Dokter pakaraon kuring. Gering jadi rampus, dokter. jadi segala buki dokter. Eh, sister. Segala Katingal aku ibu. Katingal. Semua itu pasien anu sanes itu nyaleng serikan. Nya. Seher pasien anu gumucil. Emang kuring sok yang serikan. busus, busus. <laughs> Hah? Eh,

Kenangan nyeri sudah hmm. tadi nama sugan benang di talanganku angge. Hari teh? Hari teh keningan jarum canepi rasaan teh geus nyeri. Oh. Ah. Aduh. Pas jarum nepi kumaha karaosna? Ari kana nepi teh ieu biasa we raos. <laughs> sus, sus, sus. Uh. Jangan banyak dibawa bicara. Iya. Uh, ini dok. Jangan. Uh. Gimana ya? Nanti saya kan terus-terusan ngacapraknya. Tuh, buktinya kan begitu. Iya. Ah, jadi, suster jangan selalu bawa bicara ya. pasien itu ya. Aduh. Coba-coba dok diperiksa dulu panas. Panasnya sus sampai berapa? Uh, nanti ya Bu ya ini dokternya rada Itu ambil yang dikelek itu, yang dikelek ukuran panasnya ambil dulu. Iya ini dok, uh, eh, panasnya naik naik-naik ke puncak gunung. <laughs> Jadi berapa naiknya? Kema kemarin kan 25 derajat Celsius. Ah. Celcius. Ah, ibu, ibu, ya. menurut ibu coba lihat panasnya naik, naik berapa? Saya kurang ngerti ini ukuran panasnya. Bu. Saya dokter, kenapa nanya ijem? Saya mah pak pan nuboga penyakit nah. <laughs> Jadi saya yang menanyakan kepada kamu suster. Ah, Jadi ini. Iya. panasnya kemarin 25 Celsius derajat. Kemarin 25. Sekarang berapa lihat? 52. 52. Mm -mm, 400. 400. Enggak dapat. Ini Lima kadang-kadang susternya yang harus dirawat nih. Iya. Dari susternya yang cewek. Kamu sakit, jangan banyak bicara. Eh, iya. <laughs> Jadi coba-coba coba disuntik dulu, bukakan itu sus sampingnya ah. bukakan. Aduh ibu, kok kebul? Hmm. Sampingnya kebul. <laughs> Apa? Coba Bu ya. ya, Jangan telanjang. Ah, Biasa enggak. saja, pantatnya saja yang mau dijeksi. Ah, enggak, saya yang pengen ditelanjang. <laughs> Sampai begini saya punya pasien udah tahun-tahun baru sekarang. Iya. Coba suntik dulu. Suntik dulu. Sudah suntik mati aja.